Nama ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad Musallam Utsaimin dalam kumpulan Asmaul Husna. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. maknanya sekarang makna secara bahasa. Al-hifdhu diddu nisyan. Al-hifdhu diddu an-nisyan, lawan dari lupa. Al-hifdhu lawan dari nisyan, an-nisyan. Lawan dari lupa. yang arti hifdz itu tadi kan itu lawan dari anisian Artinya at-ta'ahud wa qillatul ghaflah. Ta'ahud wa qillatul ghaflah. Ta'ahud ini dia betul-betul memperhatikan dijaga, diingat. Wa qillatul ghaflah. Sedikit ghaflahnya lalai sedikit kurang lalainya hifdhu syai' hifdhan atau hafiztuhu syai' hafiztu syai'a hifdhan itu sama seperti mengatakan harastuhu Hafidhu syai'an hifdhan ini masdar ya. Saya betul-betul menghafal sesuatu itu. Ini artinya harastuhu harastuhu hirsan ya, harastuhu ini menjaganya haras kan eh, haras jamaknya huras haris huras penjaga satpam harastuhu yakni menjaganya mananya sama juga bisa bermakna apa diambil dari kata hafizah ini al muhafadah al muhafadah berarti al muraqabah Itu kata-kata hifz. Nah, hafiz atau al-hafiz itu sama dengan al-hafiz tadi. jadi <clears throat> fa'il bimana fa fa'il. Ingat wazan-wazan fa'il itu bisa bermakna maf'ul Fa'il bisa mana fa'il. Nah, kapan itu? Nah, diantaranya <clears throat> pada nama-nama Allah ada yang wazan ini juga seperti itu. Fa'il mana maf'ul. Contohnya apa? Hamid mana Mahmud. Hamid mana Mahmud. Nah, kalau mana yang lain, kalau mana ini Fa'il bimana fa'il itu banyak kan. Rahim bimana rahim. <clears throat> Nah, nah, ini mana apa wazan. Nama Allah. Jadi bimana fa'il bimana fa fa'il. Nama ini disebutkan di dalam Al-Quran beberapa kali, tapi jarang Inna Allah ala kulli syai'in, inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Itu diantaranya. Kemudian, wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Kemudian, والذين اتخذوا من دون الله أو من والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم surat Syura surat surat Saba surat Hud. Nama Allah Hafir. Dalam surat Hud, antum cari ayatnya. Ayat berapa? Surat Sabah. Tadi buka ala kulli syai'in hafir. Dan ini yang terakhir. Surat Allahu khairun Hafidah, Surat Asy-Syura. Silakan cari berapa apa namanya? Ayat keberapa? Surat Asy-Syura, Saba, Hud. Kemudian al nah, nama Allah Al-Hafidh. Ini dalam bentuk karena disebutkan dalam bentuk nah jamak. seperti dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi bukan Allah itu banyak. Ya. Nah. Wa nahnu Wa nahnu warithun. Kan itu juga Allah yang menjaga juga adalah Allah. Nah, kemudian dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nah, diterangkan oleh Al-Khattabi dalam Sya'nud Du'a. Al-Hafidh itu ya Allah Al-Hafidh maksudnya Al-Hafidh Al-Hafidh huwal hafidh jadi sama Al-Hafidh huwal hafidh jadi fa'il bermakna fa fa'il kal alim bermakna alim. Ar-Rahim bimana rahim. Yahfadus samawati wal arda wa ma baina, wa ma fihima atau wa ma bainahuma. Menjaga langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya litabqa agar kekal tetap ada selama waktu yang ditentukan oleh Allah keabadiannya. Nah. Baik. Nah, sekarang makna al-hifdzu pada nama Allah ini bentuk-bentuknya ya jadi nama Allah Al-Hafidh dan Al-Hafidh itu menunjukkan sekaligus si sifat Allah Al-Hafidh. Nama Allah Al-Hafidh dan Hafidh itu nama sekaligus menunjukkan sifat Allah yaitu Al-Hifdhu. Nah, kalau Allah sudah yang menjaganya, yang maha luas pengetahuannya, berarti tidak ada satupun yang tercecer. Tidak ada satupun yang lolos tidak ada satupun yang meleset. Nah. Wa in sa'alta an hifdhihi, subhanah. Kalau Anda tanyakan tentang penjagaan Allah, Fahuwal al-hafidhul ladhi qad kamula fi hifdhihi. Maka Allah itu subhanahu wa taala adalah al-hafidh yang sempurna, yang maha sempurna penjagaannya, kamula fi hifzihi kamula fi hifzihi maha sempurna dalam penjagaannya fallahu khairun hafidha wa min kamali hifzihi di antara bentuk kesempurnaan hifdznya Allah penjagaan Allah itu annahu yahfadhus samawati sab' yafadu samawati sab'a an tafa'a al ard dia menjaga langit yang tujuh ini agar tidak jatuh menimpa manusia. Betul-betul betul-betul terjaga. Wa ja'alna samaa'a saqfan mahfudha. Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, yang terjaga. Tanpa tiang. seperti atap di atas rumah kita. Maka dikatakan apa maknanya di antara makna bina ya. Dalam surat Al-Baqarah itu alladzi khalaqa alladzi khalaqakum alladzi min lalu la'anakum tattaqun Allah ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa. Bina di sini kal qubbah lengkung sebagai ah, adab. Wasafil marfo atap yang ditinggikan, ini langit. Allah menjaganya tanpa tanpa tiang. Wamin kamali hisbihi di antara kesempurnaan sifat hifdz Allah, penjagaan Allah termasuk namanya pemeliharaan ya, pengawasan. Karena yang di, dia sesuatu yang apa namanya menjaga itu kan berarti mengawasi juga apa yang dijaga. Di antara kesempurnaan penjagaan Allah itu adalah annahu takaffala bihifdzi kitabih. Allah menjaga sendiri kitabnya yang mulia minat tahrif dari tahrif penyelewengan makna wat ta'bir wat tabdil perubahan dan penukaran masih antum simpan Abu Umar masih disimpan yang kemarin ketemu surat Al-Hujurat itu masih masih jadi jatah itu jadi untuk bantu mungkin bantu de, apa menak depan untuk tahu bahwa di antara mushaf itu ada yang keliru dalam surat Al-Hujurat. Ya. Yeah. Anda ingatnya dalam surat Al-Hujurat. Tapi cetakan mana itu? Nah, dapat kiriman. Makanya perlu eh, cetakan mana? Cetakan luar negeri atau cetakan Indonesia? ya. Kalau diceritakan kalau misalnya sekarang kemarin beredar dalam musaf wakaf itu penempatan-penempatan wakaf itu bahaya juga. Salah. Ya. Baik. <clears throat> Bukan dalam artian artinya dalam hal-hal yang misalnya yang sudah yang jelas ada perbedaan seperti dalam surah Al, Al Imran ya Nah, itu kan memang apa? Wala nah, wa yang ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, di sini kan memang ada dua. Wakaf di situ pada kata-kata Allah ataukah pada ar-rasikhun. Nah. Baik. Nah, Allah menjaga sendiri kitabnya ini dari Ta'an, tagyir dan tabdil dari tafsir dan tabdil, perubahan dan penggantian. Nah. Ala marril usur duhur sepanjang perjalanan beradaban manusia. Dalam hal ini adalah sejak turunnya Al-Qur'an itu dalam keadaan selalu dijaga oleh Allah, dipantau oleh Allah. Tidak akan ada yang bisa mengutak-atik Al-Qur'an hatta walaupun satu titik Allah menjaga seperti dalam firman Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun Allah jaga ketika turunnya hina nam anzalahu Quran fi hali inzalihi seperti disebutkan oleh Syekh Sa'di Allah jaga ketika menurunkannya dari curian-curian syaitan manis sam'a yang mereka berlapis di langit dunia itu sampai mereka dapat mendekat ke pintu-pintu langit dunia berlapis. Nah, nanti nah, yang atas mendengarkan pembicaraan dari di atas langit dia lemparkan ke bawah. Nah. Kadang-kadang sudah tersambar lebih dahulu. Nah. Ya, kadang-kadang lolos bukan karena gagal, bukan karena tidak mampu, tapi memang dikendaki Allah seperti itu. Enggak kena, sempat dia atau sempat dia lebih dahulu menyampaikan berita dari langit kepada yang berikutnya, berikutnya sampai ke lisan nah, wali-wali mereka dari kalangan nah, para dukun, kahin, paranormal dan sejenis sejenisnya. Nah, ini Allah jaga Al-Quran itu ketika turunnya. Nah, mereka mendengar curi-curi dengar apa dari apa namanya? Nah, itu mereka tidak bisa mendengarkan apa yang dibicar di apa namanya? Nah, mencuri dengar Al-Qur'an. Mungkin mereka mendengar pembicaraan-pembicaraan yang ada di penduduk langit. Nah, kan malaikat nah, mereka berbincang atau mendengar kalam atau ada perintah yang lain. tapi Allah menyatakan apa kata para ulama dari ayat ini Allah menjaga turunnya Al-Qur'an ini dari man istarafa sam'a makhluk-makhluk yang mencuri curi dengar di atas langit sana itu ketika turunnya kemudian setelah turunnya setelah sampai ke ke tempat tujuannya Allah jaga bagaimana Allah menjaganya auda'ahu Allahu fi qalbi rasulih wastauda'ahu fi qulubi ummatihi Allah letakkan dia di hati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah letakkan di hati umat Nabi kita Muhammad SAW di hati umat beliau. Nah, maka berbahagialah para nah, ya, hafadatul Quran. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi ya, penjaga-penjaga Al-Quran. Bukan karena Allah tidak mampu. Allah mampu menjaganya, nah, meletakkannya, memeliharanya walaupun tidak ada yang menghafalnya. Ya. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu berpaling pelit itu dalam urusan berinfak, berinfak kamu pelit kikir tidak mau bernya, ber, ber, ber, apa namanya membelanjakan hartanya di jalan Allah, Allah ganti dengan yang lebih dengan orang kaum yang lain yang tidak seperti kamu. Sama seperti itu juga bawakanlah, maknakanlah juga seperti itu. Kalau kamu tidak mau menghafal Al-Quran, Allah ganti kamu dengan Allah ganti kita dengan orang yang mau menghafal Al-Quran. Ya, kalau kamu, kalau kita pelit nggak mau menghafal Al-Quran, Allah ganti dengan yang mau menghafal Al-Quran. Nah, nah setelah turunnya Allah jaga tidak hanya ya, ada yang di Allah jaga di situ al-fadahu. Allah jaga lafaz-lafaznya dari perubahan. Hafizallahu al min minat taghyir wa ziyadah wa naqs. Allah jaga Al-Qur'an itu dari perubahan penambahan, pengurangan, entah ditambahi titiknya, entah ditambahi harakatnya, atau ditambahi hurufnya, atau ditambahi kata. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ya, pasti ketahuan. Tidak akan mungkin lolos. Dan Allah sudah menja menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu lafat bacaan itu dijaga oleh Allah dari perubahan, penukaran, penambahan dan pengurangan, makna-maknanya pun Allah jaga. Makna-maknanya pun Allah jaga. Nah, sehingga orang itu tidak akan bisa walaupun misalnya secanggih apapun khususnya pada apapun jago bahasa dia, tetap akan ada. Misalnya dia mencoba untuk menyelewengkan makna ini kepada makna yang lain. Nah, pasti ada. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, "Fala yuharrifu muharrifun ma'nan min ma'anihi illa wa qayyadallahu lahu man yubayyinul haqqal mubin." Kalam ini juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Al-Qayyim rahimahumullah. Tidaklah satupun orang yang berusaha untuk menyelewengkan makna dari makna-makna Al-Quran. Melainkan Allah takdirkan Allah bangkitkan orang yang menjelaskan yang hak. Hatta antum misalnya dapatkan bacaan, Wah, subhanallah ya, pernah melihat sebagian kopian nuskah Qurannya Syiah yang diselipkan di situ ayat-ayat wilayah untuk masukkan masakan dalam hati 20 tahun yang lalu sempat melihat berapa lembar. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah jaga juga. Ya, subhanallah. Ternyata subhanallah jauh sekali bahasa Al-Qur'an itu dengan bahasa sisipan yang mereka paksakan di dalam Quran tersebut. Jauh nggak asyik walaupun belum hafal Quran gitu, ya. belum hafal ketika itu. Tapi membacanya ini aneh. Apalagi di kalangan para ulama a'immah, para hafazatul Quran. Nah, ini kata beliau. Wahada min a'zami ayatillahi wa ni'amihi ala ibadihil mu'minin. Dan ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar kekuasaan Allah yang paling besar dan nikmatnya yang paling besar kepada hamba-hambanya yang mukmin. Nah, betapa baiknya Allah, besarnya rahmat Allah kepada kita. Bertubi-tubi tidak hanya satu kelompok golongan orang-orang kafir yang berusaha untuk menodai Al-Quran. Bukan cuma satu. Semua berusaha untuk menodai Al-Quran kemuliaannya merubah isinya baik itu lafadznya maupun maknanya selalu ada orang-orang yang Allah bangkitkan untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan tersebut menampakkan yang benarnya Salah satu bentuknya ialah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum wala man khalafahum wala man khadalahum. Jika ada satu nah, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku zahirina 'alal haq yang unggul, menang di atas al-haq. Tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang melecehkan, merendahkan mereka. Hatta ya'tiyahumul ta'tiyahum amrullah atau ya'tiyahumul amrullah sampai datang keputusan keputusan Allah. Nah, Wahum ala dalik dan mereka terus dalam keadaan demikian. Taifah min ummati sekelompok kecil. Nah, kelompok kecil bukan kelompok mayoritas mereka. Qillah min qillah sedikit dari yang sedikit mereka. Seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlu sunnah itu wasat dari sekian puluh 72 golongan, 73 golongan itu sendirian ahlu sunnah. Sedikit mereka. Sama seperti agama ini, umat ini, umat Islam, kaum muslimin yang sedikit di hadapan milal agama-agama yang ada. Mereka sudah sedi, di, apa, di kalangan jumlah yang sedikit. Karena sedikitnya kaum muslimin, ternyata mereka jauh lebih sedikit lagi. Tapi ya, kata Al-Hasan Al-Basri, untuk mereka alam ini masih eksis. Alam semesta ini masih dijaga oleh Allah karena Allah menjaga menjaganya dengan ahlus sunnah. Kalau wamin min hifzihi di penjagaan Allah anna Allah yahfazu ahlahu min a'daihim wala yusallat wa la yusallitu aduwan yajtahuhum Allah menjaga enam ahlinya kelompoknya orang-orang khususnya dari musuh-musuh mereka Nyatanya kalau muslimin dibantai, kan? nyatanya ahlu sunnah juga terdesak. Mereka misalnya pun tertindas, misalnya pun mati, tersiksa. Itu fisik mereka. Iman mereka, akidah mereka, manhaj mereka tetap. Jadi tidak akan mungkin ahlu sunnah yang betul-betul di atas manhaj yang hak, akidah yang sahihah, yatagayyar, yataza' zak Tidak akan mungkin. Kalau dari bahasa beliau ini angin annallaha yahfadha ahlahu min a'daihim, maka ahlul Quran perhatikanlah mereka ahlul Quran itu kata Rasulullah adalah ahlullah wa khasmatuhu. Mereka yang menghafal, memiliki Al-Quran. Walaupun mungkin dia tidak hafal tapi dia mengamalkannya. Mereka ini adalah ahlullah wa khasmatuhu. Dan pasti Allah jaga. Nah, Kalaupun misalnya dia dicelakai oleh musuh itu cuma fisik mereka. Tertindas, terjepit masalah ekonomi. Mungkin nama baiknya. Mungkin hartanya. Kedudukannya. Tumpah darahnya. Mati. Tapi iman mereka tetap. Nah. Dan Allah tidak akan puasakan kepada mereka musuh yang mengeluarkan mereka dari akidah yang sahih tersebut, manhaj yang hak tersebut. Tidak akan goyang dengan syubhat dan syahwat. Ini penjagaan Allah. Wa min kamali hifdhihi Termasuk di antara kesempurnaan penjagaan Allah adalah dia menjaga terhadap hambanya itu semua yang mereka kerjakan. Allah mencatatkannya, Allah memelihara amalan-amalan hambanya. Bukan hanya dengan pengetahuan Allah yang Allah tidak akan mungkin lupa. La yadillu rabbi wa Kata Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana firman Allah dalam surat surat Maryam <clears throat> eh, surat Taha itu ya. ketika Fir'aun bertanya fama enam fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa tidak akan lu lupa dan itu semua dicatat oleh Allah dengan firman-Nya Allah menyatakan ahsahullahu wa nasuh Allah mencatat semuanya itu bentuk penjagaan Allah innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafiha iyyakum thumma wafikum iyaha dalam hadis kursi dari Abu Dzar Al-Ghifari dan kita sudah lewat dalam Arba'in Nawawiyah itu semua adalah amalan kamu wahai hambaku kata Allah aku catatkan dia untukmu dan aku sempurnakan aku aku beli aku balasi kamu dengan sempurna dengan amalan tersebut nah Wa man wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dhalik falayaluman illa nafsah. Tidak hanya itu, Allah juga memerintahkan malaikat-malaikat penjaga untuk menjaga amalan-amalan kita. nah. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin makhluk-makhluk yang mulia yang mencatat ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid tidak ada satupun yang terlafazkan yang terlontar dari melisan kita melainkan ada rakib dan atid yang mencatat sampai-sampai Imam Ahmad menangis ketika diingatkan ini ketika beliau sakit menderita habis dicambuk sampai nah, boleh kita katakan remuk sudah tubuh beliau kalau kita katakan demikianlah sekuat-kuatnya orang Arab ketika itu dicambuki nah sampai hampir lepas sarung beliau karena beliau menahan tangan terikat dicambuk oleh Al-Gojo di hadapan Makmun Subhanallah terangkat ketat sendiri sarung, tidak sampai terbuka aurat beliau. Sakit beliau keluar erangan. Tahu ya mengerang, mengadu merasa kesakitan, diingatkan Imam Ahmad. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Seketika Imam Ahmad diam, tidak pernah lagi mengeluh, ya tawajja. Tidak, Tidak pernah lagi merasa sakit. Nah. Kemudian wa kamali hifdhihi dan ini juga adalah buah rahmat Allah juga. Kesempurnaan penjagaan Allah itu apapun yang dititipkan kepada Allah pasti Allah jaga. Apapun yang dititipkan kepada Allah pasti Allah jaga. Nah, terkait dengan ini ada sesuatu yang paling penting untuk kita titipkan pada Allah. Iman dan hati kita. Karena dia bainal subu'ain min asabi'ir rahman. Ada di antara dua jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Kemana yang dia mau. Allah yang punya. Allah yang punya hati kita. Allah menyatakan Inna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah mendinding antara seseorang itu dengan hatinya. Maka kita tidak akan mungkin bisa mengatakan saya ikhlas. Dah tawakal kepada Allah. Tentu. Di kita bisa mengatakan, aku cinta kepadamu, cinta kepada engkau ya Allah. Aku cinta kepada Rasul. Itu di lisan bisa kita katakan demikian. ya, minta kepada Allah sepotong hati kalau kita tidak merasakan kehadiran kita di dalam majelis-majelis ilmu. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, ketika kita bersendirian, minta kepada Allah agar Allah memberikan kita sekeping hati. Supaya kita tergetar saat-saat kita mendengarkan Al-Quran dibacakan. Menangis ketika kita dalam keadaan sendirian tunduk. Ketika kita merasa berada di hadap di dalam majelis ilmu, para malaikat pun tunduk. Mereka pun meletakkan sayap-sayapnya. Ini yang kita kalau tidak kita dapatkan, minta kepada Allah sepotong hati dan titipkan kepada Allah. Ya Allah, jagakan hatiku ya Allah. Peliharakan hatiku ya Allah. Astaudi'uka qalbi aku titipkan kepadamu ya Allah. Engkau aku titipkan kau hatiku kepadamu ya Allah. Nah. Ini juga yang kita mintakan kepada Allah ya, titipan titip menitip ini. Ketika kita mau bepergian, ya Allah, aku titipkan kepadamu keluargaku. Astagfirullahaladzim alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan tercecer apa yang dititipkan kepadanya, barang-barang titipkan dititipkan kepadanya. Nah, sampai seperti itu hati kita ini yang lebih pantas untuk dititipkan. Hati kita ini yang paling lebih pantas, iman kita yang seperti paling pantas untuk kita titipkan kepada Allah. Karena kita di dinding antara kita dan hati kita. La yu'min illa bi'idnillah. Ini diantara maknanya kata nah, dalam sebagian tafsir. Dia tidak beriman kecuali dengan izin Allah. Wa ma tasha'una illa an Allah. Aina tadhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidak lain Al-Qur'an ini adalah peringatan bagi seluruh makhluk, seluruh manusia. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Yaitu untuk orang-orang yang mau istiqamah di antara kamu. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kamu menghendaki sesuatu melainkan jika Allah menghendaki. Seperti itu hati kita. Titipkan kepada Allah agar dijaga oleh Allah. Kalau Allah sudah menjaga, tidak akan ada yang bisa menyelewengkannya. Jatuh pun dia, dia akan segera sadar. Dicontohkan kisah. Ya. Nah, ini sudah pernah yang punya mungkin beberapa waktu yang lalu kisah sebatang kayu. Nah, kisah di zaman Bani Israel, Rasulullah yang bercerita dalam hadis yang sahih mengkisahkan ada di antara umat di zaman Bani Israel dua orang bersaudara. Seorang yang datang kepada saudaranya punya hajat mau pinjam uang seribu dinar. Siapa saksimu? Allah. Baik, saya ridha Allah sebagai saksi. Ah, tapi siapa yang menjamin? Allah. Baik, saya terima Allah sebagai jaminannya yang menjamin. Serahkan seribu. Kapan ini perjanjian? Sudah jatuh tempo. Selesai mereka pembinaan transaksi dan si peminjam ini berangkat safar jual beli dapat untung banyak Sampai tiba waktunya di seberang lautan dia menunggu kapal untuk mengembalikan seribu dinar milik saudaranya. Tidak dapat, tidak datang-datang kapal. Padahal hari sudah menjelang. Apa akal? Berdoa dia. Dalam keadaan berharap ini. Akhirnya melihat sebuah potong kayu berlubang dia masukkan seribu dinar ini ke dalam lubang kayu tersebut dengan secari surat. Berdoa dia kepada Allah, Ya Allah saudaraku itu meminjamkan kepadaku seribu dinar dengan engkau sebagai saksi dan engkau sebagai penjamin. Ini sekarang aku pinjamkan, aku titipkan kepada engkau ya Allah. Dihanyutkan oleh gelombang. Saudaranya yang punya punya uang yang meminjamkan seribu dinar ini juga menanti Katanya dia mau datang hari ini untuk mengembalikan. Mana dia? Tapi dia tetap percaya. Dia sudah menjadikan Allah sebagai saksi. Dia sudah menjadikan Allah sebagai penjamin. Dan dia riba. Dia terima. Mau pulang, dia lihat kok belum datang juga kapal. Tidak ada kapal ini. Gimana ini? Dia lihat kayu, potong kayu itu ternyata. Nah, di hadapannya kebetulan buat kayu bakar. Dia bawa ke rumah, Sampai di rumah dia belah, ternyata di dalamnya ada seribu dinar dengan secari surat. Allah pelihara. Mereka menjadikan Allah pelindungnya, maka tidak akan ada yang bisa mengganggunya. Mereka menjadikan Allah wakilnya, tidak akan ada yang bisa merecokinya. Mereka siapa yang menjadikan Allah sebagai penjaganya, maka tidak akan ada yang bisa mengusiknya. Dijaga oleh Allah seribu dinar ini datang setelah udaranya tadi yang meminjam seribu dinar itu setelah mengirimkan uang itu lewat kayu khawatir jangan-jangan tidak sampai khawatir kan boleh ya nah tapi dia tetap percaya pasti Allah akan melindungi datang nah, sampai dia ke rumah nah cerita saya mau mau mengembalikan uang nah, seribu dinar yang saya pinjam Saudaranya balik bertanya, kamu pernah memberi, mengirimkan apa kepada saya? Biasanya pernah mengirimkan seribu lewat kayu, sepotong kayu. Tapi khawatir. Hmm. Saudaranya tadi yang meminjamkan uang, yang sudah mendapatkan uang dalam potongan kayu itu, mengatakan Allah menjaga, Allah mengembalikannya, Allah memeliharanya. Harta itu sudah saya terima. Pulanglah engkau membawa yang seribu dinar lagi. Karena dia khawatir harta itu tidak sampai, dia bawa juga yang seribu dinar ini untuk mengganti. Pulang, bawa hartamu dengan penuh berkah. Begitu kuatnya keyakinan mereka kepada Allah. Itu di zaman Bani Israel. Dan di kalangan kita, di zaman kita, di zaman umat Nabi kita Muhammad SAW juga banyak yang seperti ini. tapi semakin jauh, semakin jauh dari masa nubuah. Semakin banyak kekotoran yang menimpa kita sehingga sering ragu dengan kekuasaan Allah. Ragu dengan penjagaan Allah. Ragu dengan syariat Allah. Sehingga banyak kadang-kadang muamalah-muamalah itu dengan dengan suudzon. Ya, dengan suudzon. Mengira ya dengan berbagai sangkaan-sangkaan. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Baik. Wa min kamali hifdhihi wa min kamali hifdhihi annahu yahfadhu man hafizahu. Di antara kesempurnaan penjagaan Allah, Allah menjaga orang yang menjaganya. Lo bagaimana menjaga Allah? Allah kan nggak butuh penjagaan. Nah, kama kala Nabi saw. alaihi wasallam, Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Kalimat yang agung dan sangat indah Maksudnya bukan Allah firna, bukan Allah butuh penjagaan, Allah kemaha kuat. Karena nggak mungkin, bukan itu yang dimaksud. Kalimat ini zahirnya bukan itu yang dimaksud, karena Allah memang nggak butuh penjagaan. Tapi yang dimaksud seperti yang diterangkan oleh ulama, mereka yang menjaga hudud Allah, batas-batas Allah, memerhatikan hak-hak Allah, dia jaga batas-batas Allah, dia jaga hak-hak Allah dia tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menjaga orang yang menjaga menjaganya. Dan penjagaan Allah kepada hambanya itu ada dua bentuk. Atau ada dua jenis. Allah menjaga hambanya. Yang pertama, hifdhuhu lahu subnam hifdhuhu subhanah lahu lil abdi fi masalihi dunyahu penjagaan Allah untuk hambanya dalam kemaslahatan dunianya Allah jaga dalam urusan dunianya badannya fisiknya ya kesehatannya Allah jaga hartanya Allah jaga keluarganya Allah jaga akalnya, Allah jaga anak-anaknya. Nah. Ini sah. Ini yang kita minta setiap saat, setiap pagi dan petang, setiap dalam zikir masa. Biasakan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Minta keselamatan kepadamu ya Allah. Dalam urusan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa ya wa ahli wa mali. Aku minta keselamatan kepadamu ya Allah dalam urusan agamaku, keluargaku dan hartaku. Allah mastur aurati. Allah, ya Allah tutupilah auratku yang menyebabkan aku malu, aibku. Wa amin rawati, tenangkan rasa takutku, hilangkan rasa takutku, gantikan dengan rasa aman. Allahumma fadni min baini adaya ya Allah, lindungi aku, jagalah aku dari arah depan dan dari arah belakangku wa an yamini wa an shimali dari kanan dan dari kiriku wa min fawqi dan dari atasku wa a'udzu 'azamatika an uhtala min tahti dan aku berlindung kepadamu ya Allah aku berlindung dengan keagunganmu kebesaranmu jangan sampai aku disergap dari bawah doa ini baca oleh diajarkan oleh Rasulullah pagi dan petang untuk zikir masa dan zikir sobah Cari di Hisnul Muslim ya. Nah, yang belum hafal. Wa min hifdzil nah, hifdzillah lil abd. Termasuk di antara penjagaan Allah untuk hambanya. Nah, Allah menjaganya dalam urusan kesehatan dia. Nah, kesehatan tubuhnya, kekuatannya, akalnya. Ini penjagaan Allah. Allah jaga dengan kesolehan dia, dengan kebaikan dia itu anak-anaknya, cucunya, keturunannya dijaga oleh oleh Allah. Wa min ah- anwa'i hifdzillahi liman Nah, di antara jenis bentuk pertolongan eh, penjagaan Allah untuk orang yang menjaga Allah itu, menjaga batas-batasnya, menjaga hak-hak Allah dalam urusan dunianya. Ya, dalam urusan dunianya dijaga oleh Allah dia. Termasuk antara bentuknya penjagaan urusan dunia ini. Allah menjaganya dari kejahatan Allah menjaganya dari gangguan makhluk-makhluk yang ingin menyakitinya. Allah menjaganya dari makhluk-makhluk yang ingin menyakitinya, baik itu kalangan jin maupun manusia. Nah. Ya. Yeah. Apa buktinya? Nah, sudah ada buktinya seperti yang terjadi dengan Safina, Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara bentuk keajaiban bagaimana Allah menjaga hambanya. Makhluk yang buas. Ya, mestinya kita takut kalau di padang pasir apalagi bertemu dengan makhluk ini. Sudahlah, putus asa sudah untuk jadi selamat. Tapi subhanallah ketika Safina naik kapal dan ternyata pecah kapal tersebut, beliau terdampar. Dengan mengen, dengan satu helai papan, beliau terapung-apung sampai di nah, tempat atau di pulau atau daratan yang ternyata di situ nah, ada seekor singa. Nah, kemudian singa itu datang mendekati Sakinah. Safina berkata, Safina laki-laki, Maula Rasulullah SAW. Ya Abul Harith, ini gelar untuk singa. Ya Abul Harith, ana Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fataqta'a ra'sahu wa akbala ilayya. Singa itu menundukkan kepala dan mendekat فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق wa وهمهمة dia mendorong Safina singa ini tadi mendorong Safina keluar dari tempatnya mungkin terdamparnya tadi kemudian diajak ke jalan yang dituju jalan yang biasa dilalui oh, orang nah kemudian apa hama menggumam singa itu tadi, menggerakkan mulutnya sepertinya apa? Meni, apa mengucapkan selamat berpisah. Istaudakumullah alladzi la tadi'un atau istaudakum astaudikumullah dinak. Mengucapkan selamat jalan. Nah. Ini diantara bentuk penjagaan Allah dan ini kisah ini nyata, ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah, itu kan dongeng enggak? Dalam Islam tidak ada kenal dongeng cerita-cerita yang diceritakan sampai kepada kita seperti dari sahabat Rasulullah itu berantai. Dari orang-orang yang diteliti oleh para, para imah itu bukan orang-orang yang sembarangan. Dilihat oleh mereka sampai ya seketat itu mereka ketika ada orang seorang rawi lepas kudanya mau diberi makan ternyata mau dimandikan mau diatukan ternyata lari kudanya dia panggil dengan seember tempat makanan yang kosong tempat biasa makan kuda itu kosong, dipukul kan? Dikira kuda itu dia akan diberi makan, padahal kok kosong. Mereka yang melihat binatang saja ditipu oleh dia, apalagi kita. Binatang saja ditipu, berani dia menipu binatang, manggil kuda tadi untuk datang kembali dengan ember kosong. Bagaimana dengan kita? Tidak aman. Ini mereka. Mereka datangi seorang kamp atau kampung seorang rawi ya ditanya si fulan si fulan fulan kenal oh kenal bagaimana keadaannya bagaimana dalam keadaan sendirian bagaimana ketika dia bermuamalah bagaimana ketika dia safar ditanya seakan-akan kata mereka yang menceritakan seakan-akan orang yang datang itu mau menikahkan putrinya dengan rawi ini tadi betul-betul detail ditanya ini mereka ini yang, yang meriwayatkan kepada kita hadis Nabi yang sahih di Bukhari, Muslim, Nah, kisah-kisah seperti ini. Ya. Jadi bukan dongeng, tidak ada kita kenal dongeng dalam Islam, tidak ada dongeng. Kalau faman hafizallaha hafizahu al hayawanat al-mu'dhiyah bit-taba. Wajahlah tilkal hayawanat hafizatan lahu. Nah, mereka yang menjaga Allah maka Allah jaga dia dari hewan-hewan yang menyakitkan, yang tabiatnya merusak tabiatnya menyakiti. Dan Allah jadikan justru binatang itu menjaga dia. Ini bentuk pertama penjagaan Allah. Bentuk yang kedua, wahwa asrafuhuma yang paling mulia, wa afdaluhuma yang paling utamanya. Tadi dalam urusan dunia. Yang kedua adalah yang paling utamanya hifdzullahi lil abdi fi dinihi penjagaan Allah bagi hambanya dalam urusan agamanya ini yang kita harapkan makanya banyak-banyak doa dalam dalam dalam sujud betul-betul ketika kita membaca dalam 17 kali sehari semalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dalam sujud kita minta kepada Allah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik kokohkan hatiku di atas agamamu ya Allah Arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Minta kepada Allah. Allah jaga agamanya. Allah jaga imannya. Selama hidupnya dari subuhat. dan syahwat. Ini yang kita inginkan. Nah, Allah jaga agama kita ketika kita mati, ketika menjelang menjelang mati. Makanya diingatkan untuk senantiasa meminta kepada Allah sehingga pada dalam keadaan tidur pun sebelum tidur pun dianjurkan untuk kita berdoa. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Idza awa ahadukum ila firashihi. Ketika kamu sudah berlabuh kepada enam pembaringanmu, mulai melabuhkan diri, merebahkan diri ke kasur, falyanfut firashahu bidakhilihi bidakhilati izarihi. Kebutkan kipas artinya di enam kebatkan apalah kibaskan sarung itu bagian dalamnya itu enam dibersihkan tempat tidur itu tadi Fainahu la yadri ma khallafahu alaihi. Karena dia nggak tahu apa yang tadi tertinggal yang dia tinggalkan. Bisa jadi kenapa pernah kejadian disebutkan dia lupa men, mengibatkan membersihkan kembali apa namanya kasurnya semacam tongkat atau kayu di atas di atas kasurnya. Nah, biasakan mau tidur itu bersihkan kasur ya tiga kali atau berapa kali dikibatkan Nah, kemudian dia rebahkan dirinya lalu dia berkata yaqul bismikallah bismika rabbi wada'tu jandi. Dengan namamu wahai Rabbku aku letakkan lambungku. Wa bika arfa'uhu. Denganmu pula aku mengangkatnya. In amsakta nafsi farhamha. Kalau engkau menahan nafasku, menahan rohku, rahmatilah dia. Kasihilah dia Wa in arsaltaha fahfadha. Kalau engkau lepaskan dia, kembalikan dia, maka jagalah bima tahfadhu bihi ibadaka salihin dengan apa yang engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Nah, wabil jumlah secara umum itu bentuk penjagaan Allah bagi orang-orang yang menjaga batas-batas Allah, menjaga hak-hak Allah. Hak yang paling utama. Ingat, hak yang paling utama Allah itu diibadahi dengan ibadah yang bersih dari syirik. Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Ini hak Allah yang paling utama. Berdoa hanya kepada Allah bergantung hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, menyandarkan hidup hanya kepada Allah, mengharapkan rezeki, kesembuhan, kemuliaan hanya kepada Allah. Ilmu, ketaatan, kebaikan dunia dan akhirat hanya kepada Allah. Tidak meminta kecuali kepada Allah. Tidak berlindung kecuali hanya kepada Allah. Nah, mencintai yang lain karena Allah membenci yang lain karena Allah, menahan pemberian karena Allah, memberi juga karena Allah. Ini mentauhidkan Allah. Ini hak Allah yang paling utama. Sekarang ini sudah lengkap ya. Al-faidah al-maslakiyah minal iman bi sifatil hifdhi. Atau nah, buah faedah dari sisi, dari sisi akhlak perilaku dengan kita meng, mengenal beriman kepada nama Allah Al-Hafidh dan Hafidh Ini menuntut dari kita menuntut dari kita untuk menjaga batas-batas Allah. Hudud-hudud Allah, hukum-hukum Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah-perintahnya, menjaga larangan-larangannya. Perintah-perintah itu dengan dilaksanakan larangan-larangan itu dengan dihentikan. Ini artinya menjaga nah, perintah dan larangan Allah. Menjaga batas-batas Allah jangan dilampaui. Kalau ini dikatakan Allah haram, jangan dekat-dekat. Nah, maka siapa yang mampu untuk menyanyi melakukan seperti itu, maka dia termasuk orang-orang yang hafidhina li hududillah. Dialah yang termasuk orang-orang yang menjaga batas-batas Allah yang Allah puji mereka dalam Al-Qur'an. Hada ma tu'aduna li kulli awabin hafidh. Man khasyar rahman wa jaa'a biqalbin munib. Apa jannah yang Allah sediakan itu dijanjikan untuk orang-orang yang mereka itu senantiasa kembali taat kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan menjaga batas-batas Allah, hak-hak Allah. Yaitu man khasyar rahman, orang-orang yang takut kepada ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Yang gaib dari dia yang tidak dia terlihat Wajah abi Khalbin munib dan dia datang senantiasa kepada Allah dengan hati yang selalu kembali taat kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah. Lahumma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan dan di sisi kami ada tambahan kata Allah. Apa tambahannya? Yunam yanzuruna ila wajhihil karim. Memandang wajah Allah yang maha mulia. Kenikmatan yang tidak ada lagi taranya. Tidak ada lagi bandingannya. Puncak dari semua kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah. Wa min a'zami ma yajibu hifdhuhu min awamirihi. Min awamirillah subhanahu. Di antara perintah-perintah yang wajib untuk dijaga. Perintah-perintah Allah yang wajib untuk dijaga as-salah. Salat. Salat. Ini wasiat yang terakhir juga diucapkan oleh Rasulullah as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Antum tahu yang namanya wasiat? Wasiat itu adalah pesan-pesan terakhir yang paling diperhatikan oleh orang. Apalagi wasiat ini adalah wasiat diucapkan oleh manusia paling agung. Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut mengingatkan as-salah, as nah, kurang apa untuk menggerakkan kita memperbaiki salat? Antum ya talabatul ilmi min babi Allah. Min babi allah Lebih-lebih pantas untuk menjaga lebih-lebih pantas. Baik sholat antum, yang lainnya terikut baik. Bisa antum memperbaiki sholat itu dalam keadaan sendirian tanpa diketahui orang lain. Dalam keadaan jahr juga demikian. Kalau antum ikhlas, antum para talabah, ikhlas dalam memperbaiki dan men, nah, meluruskan sholat itu, yang lain pun akan ikut. akan Allah perbaiki hati, akhlak. Sehingga tidak perlu peraturan-peraturan yang ketat, pengawas-pengawas yang ketat. Ancaman-ancaman kalau melanggar dapatkan ini. Kalau masih terjadi berarti jangan jauh-jauh sholat antum belum beres. Bukan salah pengajar, bukan salah mudaris. Ya, nah, kalau itu terjadi. ya. Nah, karena memang satu yang kita lihat pengalaman ya, pengalaman. Dalam makin pengalaman orang-orang terbaik. Yang jadikan jadikan teladan, jadikan contoh mereka yang sudah ma sudah mati. Bukan yang masih hidup, masih hidup mungkin tidak aman dari fitnah dan kita tetap berusaha. Tapi kalau sholat itu sudah baik, dalam keadaan sendirian pun dia jaga, tidak ada orang yang tahu dia sholat dengan khusyuknya, dengan tenangnya. Dia harus nafi maknanya, walaupun mungkin cuma dua rakaat, kemudian dia tutup dengan witir. Tapi betul-betul dia menghayati sholat itu nanti akan terbawa. Biasakan itu walaupun cuma itu yang kita lakukan, biasakanlah. Nanti akan antum dapatkan hasilnya. Bersama yang lain pun itu akan baik juga. Kalau sudah sholat itu baik, yang lain pun akan baik. Makanya kalau anak yang disuruh menilai, antum gagal. Ya termasuk juga saya mungkin gagal juga. Kita gagal. Jadi bukan hanya antum, anak juga gagal. Kalau kita mau menilai. Ya, nyimpan perjalanan. Perbaiki salat. Hubungan dengan Allah diperbaiki. Antum terutama yang di kelas-kelas akhir. Yang edadi. Yang sudah lebih <clears throat> berakal. Makanya perhatikan. Ini bukan hanya, anak hanya menyampaikan. Ustaz cuma menyampaikan di sini. Kita cuma menyampaikan. Antum lihat keterangan para a'imah. Semua sama. Baik sholatnya, yang lain pun baik. Ada riwayatnya disebutkan. Mereka berpegang dengan dalil. Amalan apa yang pertama kali dihisap di hari kiamat? sholat. Awalu ma yuhasabu minal abdi min amalihi as-salat. Yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat nanti amalannya sholat. Dilihat sholat sholat wajibnya. Bagus, ternyata tapi kurang sempurna. Dilihat sholat-sholat sunnahnya. Itu yang menutupi. Itu yang menutup, menutupi. Kalau sudah bagus, yang lain terbawa, dianggap baik. Lolos dari seleksi yang pertama. Kan enak. Nah, perbaiki sholat. Ini yang pertama sekali. Kemudian at toharah Bagus toharahnya bagus sholatnya. Ini kan teruji. Kita dari pengalaman sejak kecil. Dan ini anak selalu diulang-ulang oleh wali walidati. Ustadzati. Selalu. Bagus sholat kamu. Ya, bagus sholat wujud, wudukmu bagus. Bagus sholatmu. Selalu. Ini yang diingatkan kepada kita. Kepada kami. Kalau bagus wuduknya, bagus sholatnya. Terbawa biasanya. Dia akan perhatikan. Di sini disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disahihkan oleh Al-Albani Syekh Al-Albani rahimahullah, "Istaqimu wa lan tufsu." Istiqamahlah kamu dan jangan hitung-hitung. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah, ini kata Rasulullah. Bukan kata ustaz, bukan kata imam, bukan kata syekh. Rasulullah SAW menyatakan wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Sebaik-baik amalan kamu adalah as-salah. Wala yuhafidhu alal wudu illa mu'min. Wala yuhafidhu alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga. Yuhafidh. Yuhafidh. Mananya sama dengan yurakid. Memerhatikan, mengawasi. Jadi bukan sekedar menjaga. Jadi punya perhatian dia dengan wuduknya. Tidak ada yang menjaga dan memperhatikan wudhu itu kecuali orang mukmin. Kalau ini kita nilai mungkin banyak. Nah, kita semua mungkin gagal. Antum yang masih senang new musik, masih senang nyanyian, masih senang nonton. Anak yakin sholatnya nggak beres. Mau diuji? Nah, yakin. Sholatnya nggak beres, yang lain nggak beres. Mau pura-pura nggak akan bisa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu sholatnya baik, pasti terjaga dari mungkar. Apalagi kalau dia sendirian di malam hari. Tidak ada yang tahu sholatnya dia jaga. Allah jaga hatinya, Allah jaga akhlaknya. Nah, ya, nah perhatikan. Sholat pangkal semuanya. Perhatikan wuduknya. Sudah diajari. Ya, sudah diajari. Kita semua sudah diajari. Qawmat alainal hujjah. Mujarat kita simak mendengar dari khatib di mimbar itu sudah tegak hujah. Ada alasan Allah menghukum kita. Mau bilang nggak tahu? Oh, kamu nggak pernah dengar? Kamu duduk nggak di dalam jumatan? Kemana dalam jumatan? Majelis taklim kemana? Dalam kelas di mana? Nah kita yang mungkin sudah punya beban cari hatinya di tiga tempat tadi. Ketika mendengar Al-Quran, di majelis ilmu, majelis zikir, dan ketika dalam keadaan sendirian. Nasallallahu an yahfazana wa yahfaz qulubana wa yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Masih banyak sebetulnya. Termasuk dalam pentingnya apa? Menjaga ar-ra'su wa mawa'a, menjaga kepala dengan apa yang dia hafalkan, yang dia ingat. Penting untuk dijaga dan antum para tolabah jangan kotori Ingat sekali lagi Anda sudah sering kita sampaikan di sini. Antum dipilih Allah untuk menjadi calon-calon penjaga Al-Qur'an. Jangan kotori yang di dada antum itu dengan maksiatan dengan dosa. Jangan. Jangan sia-siakan, jangan kecewakan orang tua, Dan ingat, Allah sudah menyatakan la in syakartum la azidannakum. Syukuri nikmat yang Allah berikan, Allah pilih antum bisa mau menghafal Al-Qur'an. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid kata Allah. Adab Allah pedih. Enggak sekarang antum rasakan. Kalau Allah sayang, Allah akan hadapkan ke antum kepada nah, untuk menyadarkan. Kalau tidak, Allah akan beri jadikan naudzubillah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi famathaluhu kamatalil kalb in tahmil alaihi yalhat in wa in tatruk wa taknam wa in tatrukhu yalhat wa tatrukhu yalhat nah. seperti itu perumpamaan yang Allah buat kalau kami mau kami muliakan dia dengan apa dengan ilmu itu tadi dengan ayat-ayat itu tadi dengan Al-Quran itu tadi tapi ternyata dia cenderung untuk memilih seleranya dunia. Maka dia disebutkan perumpamannya famataluhu kamatalil kalb. Itu seperti an anjing. Kamu gendong dia menjulurkan lidah, kamu biarkan pun juga dia menjulurkan lidah. Hati-hati. Kalau Allah sayang kepada antum, Allah akan mudahkan jalannya. Tapi ada niat dalam hati itu untuk berbaik diri. Ya, ada tekad untuk memperbaiki diri. Itu jadi bibit. Nah, ah, jadi sebab. Nah, kalau tidak punya perbaik enam, enggak, enggak memahami yang seperti ini. tidak peduli dengan yang seperti ini. Nah. Apa? Nasehatullah salam. Nah, kita berlindung kepada Allah dari yang jelek. Baik itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah semoga menjaga kita, saudara-saudara kita, dan sampai kita bertemu dengan